Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau Halaman yang ke-35 itu bagian tengah pertengahan itu Wa salatullahi ala rasulihi asah wa ahsan maqila fiha ma'tamadahu al-muhaqqiqun minal ulama. Salawat Allah kepada Rasulnya yang paling sahih dan paling bagus pendapat yang diucapkan adalah yang dijadikan sandaran oleh orang-orang ahlu tahqiq, para peneliti dari kalangan para ulama. Apa itu? Annaha sana'uhu alaihi fil mala'a'la. Jadi kalau Allah Ta'ala bersalawat atas nabinya itu maknanya apa? Sana'uhu sanjungan Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit. Paham ya? Di hadapan para penduduk langit. Ingat-ingat. Jadi kalau kita bersalawat berarti kita mendoakan. Tapi kalau Allah taala bersalawat atas nabinya, Allah taala berarti apa? Menyanjung, memuji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Tapi kalau kita Eh, kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti apa maknanya kalau kita bersolawat? Mendoakan, berdoa, meminta kepada Allah taala agar Allah taala memberikan sanjungan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit. Paham belum nih? Eh, Ibrahim. Mau insyaallah ya, bedakan ya. Mau insyaallah ya san bedanya. Jadi solawat kita kepada Nabi sama enggak solawat Allah taala kepada nabinya? Sama enggak maknanya? Beda. Kalau salawat Allah pada nabinya itu sandungan pujian Allah taala terhadap nabinya di hadapan para penduduk langit. Tapi kalau salawat kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita berdoa, meminta kepada Allah taala agar Allah taala memuji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit. Itu bedanya itu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wahumul malaikah al-malail a'la, para penduduk langit yaitu para malaikat. Nah, yadkuruhu bil khair ala wajhi takrar yaitu senantiasa menyebut-nyebutnya dengan kebaikan dalam bentuk apa terulang-ulang diulang-ulang namanya sana paham ya ayo eh, na'am nahnu idza sallaina alaihi maratan sallallahu nam sallallahu biha alaina ashran masyaallah kita kalau bersolawat atas nabi sekali saja itu Allah taala bersolawat nah barakallahu fikum atas kita 10 masyaallah jadi kita misalkan dengar lafadz itu jangan diam aja. Lafadz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasakan atau dibiasakan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya kan jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau dengar lafadz Nabi Muhammad itu ditambahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan disingkat seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Masa Nabi Muhammad SAW, Allah Taala SWT, Abu Hurairah RA. Paham ya? Itu enggak tepat. Ditambah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah alaihi itu sangat tidak tepat kalau doa disingkat. Kalau di Arab sana Nabi Muhammad salat gitu. Salat panjang itu. Itu sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kalau tempat kita kan bukan salat, SAW. Assalamualaikum BRBB katanya. WRBP itu apa WRBP? Ya enggak? Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah RA. Kalau bukan doa silakan tafadhol. Quran hadis TH. Quran surat TS. Hadis riwayat HR enggak masalah tapi kalau doa jangan disingkat. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum WRBP. Seringnya gitu ya. Itu ingat-ingat. SMS pun upayakan semaksimal mungkin. Kalau malas pakai bahasa Indonesia bahasa Arab nggak masalah. Biar nggak terjatuh dalam singkatan-singkatan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya gitu kan. Assalamualaikum WRWB. Simple singkat tapi keliruan doa soalnya. Ya, namun doa jangan singkat, tapi kalau ucapan biasa nggak masalah. Naam. Ini bagus ini ya nasihat beliau. Nah, maksudnya apa? Maksudnya menyebutkan keutamaan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita apabila bersolawat atas Nabi Muhammad SAW sekali saja Allah Taala bersolawat kepada kita sepuluh. Walilham hanya milik Allah lah segala pujian. Walihadhi walihada yang bagi an nuksiro min salati ala Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam biqadril mustata' ini terapkan di benak-benak kita biasakan oleh karena ini selayaknya sepantasnya kita perbanyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan kalah dengan orang awam. Antum melihat itu kalau orang-orang hadroan itu, orang ngadakan apa acara Maulid Nabi itu. Nabi kita Muhammad Wong sunatan tak mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya enggak? Kita jangan kalah itu loh. Jangan kalah, kita harus setiap dengar langsung bersalawat. Eh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, seperti itu. Biasakan kalau sudah terbiasa itu langsung melekat sendiri. Ammas salam, adapun salam, Fassalamu ismu masdar sallama. Bedakan, ada isim masdar, ada masdar. Kalau masdarnya apa? Sallama yusallimu tasliman. Tasliman itu masdarnya. Kalau salamun itu isim masdar. Isim masdar itu nanti ada yang buang hurufnya Paham belum? Seperti apa contohnya? Kalama yukallimu takliman. Takliman itu masdar. Isim masdarnya apa? Kalam. Paham belum? Naam. A'ta yu'ti i'ta'an itu masdarnya. Isim masdarnya apa? A'ta'an. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Maknanya mirip, maknanya mirip, cuman beda bentuknya. Kita lihat. Amma salam adapun assalam fassalamu ismu masdarin sallama. Ya kan? Ism masdar sallama. ya, kalau belum tahu masdar ya harus tahu masdar itu apa sih? ha? ingat enggak antum masdar itu apa, Isa? Apa itu masdar? Tahu masdar enggak antum? Tahu masdar enggak? Apa itu masdar? Kalau orang bingung ini ism masdar dari sallama, maksudnya apa? Masdar itu isim mansub yang jatuh ketiga dalam sarafan fi'il. Paham ya? Fa'ala yaf'alu fa'lan itu masdar namanya. Hewan nah ini sallama yusallimu tasliman itu masdarnya. Kok kalau hurufnya kok enggak sama, kok salamun itu berarti isim masdar. Kallama yukallimu takliman, takliman masdarnya. Isim masdarnya kalam. A'ta yu'ti i'ta'an itu masdarnya. Isim masdarnya a'ta'an. Paham insyaallah? Hewan na'am. Kita lihat wal masdar min sallama taslim Misal kalama masdarhu taklim, wasmul masdar minhu kalam, masyaallah. Dan masdar sallama taslim masdarnya. Sallama yusallimu tasliman, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Paham ya? Yang sudah pernah belajar saraf ya diulang-ulang terus karena belajar saraf itu harus dipraktekkan juga. Ya kan seperti itu nam. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, mufa'il mufa'al, fa'il tufa'il. Selesai sampai situ aja, enggak usah panjang-panjang. Paham ya? Nah, ini juga sama sallama yusallimu tasliman, musallim musallam, sallim la tusallim. Eh, seperti itu. Nah, kita lihat. Wassalamu wassalamah salamah minal afatil hissiyah wal ma'nawiyah masyaallah. Mendoakan salam, paham ya? Maksudnya mendoakan keselamatan salam di sini maksudnya bagaimana? Assalamatu minal afatil hissiyah wal ma'nawiyah, yaitu keselamatan dari penyakit-penyakit yang hissiyah yang berkaitan dengan badan wal ma'nawiyah dan penyakit-penyakit hati. Paham ya? Didoakan. Wal afatul hissiyah hiya dhahirah, ya kan? Penyakit-penyakit hissiyah itu penyakit yang zahir yang nampak. Paham ya? Penyakit yang nampak ada enggak? Ada kita lihat. Misal afatun fil badan. Ya, seperti apa? Penyakit-penyakit yang ada pada badan min amradin au berupa penyakit-penyakit atau yang selainnya. Wa afatun nam wa afatun fil amwal dan juga penyakit-penyakit pada harta. Ada apa penyakit-penyakit pada harta itu? Ya kan? Harta yang haram, paham harta riba, paham ya? Termasuk penyakit itu. Wa afatun fil mustama' dan penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat. Ada enggak kira-kira? Banyak perjudian, ya enggak? Perselingkuhan, pelacuran, penyakit itu. Min jadbin, eh? jadbin wa qahtin, jadbin itu kegersangan. Eh? seperti apa? Kegersangan, kering, paham ya? Qahtin itu kelaparan. Paham ya? Penyakit itu. Ayo nah. Wa khaufin rasa takut, itu semua termasuk penyakit-penyakit. Hewan. Jadi minta kita meminta kepada Allah Taala agar Nabi kita Muhammad SAW itu dikasih keselamatan. Keselamatan dari semua penyakit yang hisnya atau yang ma'nawiyah. Amma salamatu al-afatul ma'nawiyah fahuwa an yusallimallahu dinal insan mimma yujibul inhiraf. Masya Allah. Ada pun mendoakan keselamatan. Eh, yang sifatnya adalah apa? Keselamatan dari penyakit-penyakit ma'nawi adalah Allah Ta'ala itu nah menyelamatkan agama manusia dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada penyelewengan. Apa maksudnya? Hewan ya, na'am barakallahu fikum. Wa binisbati rasul, adapun dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'awna lahu bisalam, apabila kita mendoakan beliau dengan salam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam misalkan, fassalamul hissi ghairu waridin. Adapun keselamatan untuk badan beliau kembali ke badan beliau ghairu waridun, ghairu waridin, tidak datang. Li'annahu qad Karena apa? Karena beliau sudah meninggal. Ya enggak? Kita kan mendoakan agar diselamatkan itu biasanya orang masih hidup itu loh. Paham belum? Sehingga kalau dimaksudkan adalah keselamatan hissi itu untuk Rasulullah itu enggak datang. Maksudnya enggak tepat kalau untuk Rasulullah yang diinginkan adalah keselamatan hissi. Karena beliau sudah meninggal itu loh. Paham belum? Beliau sudah meninggal kan? nah Amma salamun ma'nawi adapun keselamatan ma'nawi fa innahu warid. Inilah yang tepat. Keselamatan ma'nawi. Maksudnya bagaimana? Wa huwa an yusallimallahu syari'atahu min kulli afatin. Yaitu semoga Allah taala menyelamatkan syariatnya dari seluruh penyakit. Li'anna salamata syari'atihi salamatun lahu la syak. Dikarenakan keselamatan syariatnya adalah keselamatan untuk beliau tidak diragukan lagi. Kadzalika yumkin an naqul seperti itu pula memungkinkan untuk kita katakan yuradu bihi assalamul hissi aidha masyaallah. Bisa jadi yang diinginkan ketika kita bersalawat, bersalam itu yang diinginkan kita mendoakan keselamatan hissi juga. Kapan itu? Wa dzalika yaumil qiyamah, yaitu nam kelak di hari kiamat. Kama jaa bil hadis sebagaimana datang dalam hadis anna du'a rusuli 'inda 'uburis sirat. Bahwa doanya para rasul ketika apa? Menyeberangi jembatan. Tahu jembatan antum? Bagaimana ukurannya? Lebih apa? Lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Licin dan memelesetkan. Licin dan memelesetkan itu ya. Itu termasuk ciri-ciri apa? Sirat. Nah, para nabi saat itu Nah barakallahu fikum di waktu tersebut mengucapkan Allahumma salim salim ini. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, ini selamatan hissi atau maknawi ini? Hissi kan? Selamatkanlah badannya dari apa? Sambaran api neraka. Karena di bawah sirat itu ada apa? Ada kalalip. Apa kalalip? Anjing-anjing itu. <laughs> Di bawahnya ada kalalip. Ada anjing-anjingnya tadi. Bab Abdurrahman. Apa ini maksudnya? Maksudnya anjing-anjing menyambar gitu. Jangan liru. Kalau anjing-anjing itu bukan kalalib, akalib. Jangan terbalik. Namanya kalalib itu zaman kalub. Bang ya? Misal syok sa'dan, yaitu semacam kail yang ujungnya bengkok yang menyambar-nyambar. Paham ya? Seperti dipermisalkan duri sa'dan. Paham ya? Nah, itu ujungnya bengkok kayak kail itu. Jadi menyambar-nyambar sesuai dengan Allah taala kehendaki. Nah, itu. Para nabi berdoa Allahumma salim salim, selamatkanlah, selamatkanlah. Paham ya? Ya, dulu pernah ada yang ngartikan apa? Kalalip itu anjing-anjing enggak benar ya. Bukan anjing-anjing, kalalip itu bukan anjing-anjing. Kalau anjing itu akalip nanti. Kalbun kilabun aklub akalip. Tapi kalau kalalip coba dari kalub, lain lagi. Naam. tanya. ya, fa jama'an nadhimu fi qawlihi maka al-muallif yaitu bikin pantun rahimahullah menggabungkan dalam ucapan beliau summa sholatu ma'salamin qad utim. Kemudian salawat bersamaan dengan salam sungguh telah disempurnakan baina zawalil makruh wa dzalika bisalam yaitu antara apa menggabungkan antara hilangnya sesuatu yang enggak disukai yaitu salam bisalam dengan keselamatan wa baina husulil maqsud dan antara apa diraihkan atau meraih sesuatu yang diinginkan wa dzalika bisalam apa yang diinginkan pujian sanjungan di hadapan para penduduk langit paham belum ayo na'am barakallahu fikum ikhwan din azza wa wa habibakumullah jami'an kita ambil dikit lagi Qalu 'alal ladzi u'tiya 'alal ladzi u'tiya jawami al-kalim. Untuk siapa salawat dan salam tersebut? Untuk orang yang diberikan kepadanya al kalim. Siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha min khasa'isihi kama jaa fil hadis sahih. Anhu sallallahu alaihi wasallam annahu dan ini termasuk kekhususan-kekhususan beliau Termasuk apa? Kekhususan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Apa kekhususannya? U'tiya al kalim. Beliau diberikan jawami al kalim. Apa itu jawami al kalim? Eh, kalimat yang ringkas, padat, simple, tapi maknanya luas dan menyeluruh. Paham ya? Seperti itu. Kalimatnya pendek, padat, simple, tapi maknanya luas gitu loh. Innamal a'malu binniyat. Pendek enggak? Pendek, tapi maknanya semua agama ini tergantung kembali ke itu tadi. Semua amalan, mau puasanya, zakatnya, solatnya hajinya, kembali ke inamar amalu biniat Paham ya? Satu lagi, itu kan ukuran untuk amalan apa? Amalan batin. Satu lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pendek enggak? Pendek, simple, padat, tapi menurut Semua agama itu tergantung pada hadis tadi itu, amalan yang dohir. Paham belum? Seperti itu kita lihat, faedahnya bagus sekali yang sering Anda sebutkan ada di sini ternyata. Kita lihat. Kata beliau, makna jawabil kalim eh wa barakallahu fikum waqtu na'am waqtu siralahul kalam. Maksud diringkaskan untuk beliau itu kalam, ucapan diringkaskan, pendek, simple. Nah. Jawami' jam'u jami'ah. Jawami' itu jamak dari jami'ah. Jamak dari jami'ah yang sesuatu yang na barakallahu fikum mencakup. Ai al-kalimatul jami'ah itu suatu kata yang mencakup. Bayangkan, kata tapi mencakup. Wal kalim bermakna al-kalimat. Kalim di sini makna al-kalimat itu kata-kata yang mencakup. Pendek, simple, padat tapi mencakup semua makna. Paham belum paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu kalimatin yasiratan tatadamman ma'ani katsirah masyaallah. Maka Rasulullah SAW beliau berkata dengan kalimat-kalimat yang sedikit tapi mengandung makna yang banyak masyaallah. Ini ucapan beliau SAW. Ara'aita qaulahu SAW innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan sabda beliau SAW innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pendek enggak nih? Pendek. Tapi maknanya mencakup itu loh. Semua amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Ya enggak? Al umur bima qasidiha. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Al umur bima qasidiha. Kaifa kanat hatanil jumlatan tashmalan ad-din kullahu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nah, barakallahu fikum. Dua kalimat ini mencakup agama seluruhnya, bal tasmalan a'mal ibad kula. Bahkan kata beliau, bahkan mencakup amalan-amalan hamba semuanya, bukan hanya agamanya, semuanya gitu loh. Tergantung dengan apa? niatnya. Kan tidak simpel. Ditanya ketika apa? Pertanyaan masalah apa? Masalah air lautan. Orang bertanya masalah wudhu boleh nggak dengan air laut? Apa Rasulullah? Eh, tahurun ma'uhu al hilu maitatuhu. Airnya itu suci, bangkainya halal. Dijawab dengan simpel padat langsung dua hukum di situ. Bahwasanya apa? Hukum asalnya air laut itu suci, bangkainya pun halal untuk dimakan. Naam. Kita lihat lagi. Suma araita qalahu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna faradun. Kemudian apakah engkau tidak melihat? Tidak akan kau perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak kaifa yashmal katsiran min al-ahkam asy-syar'iyyah bagaimana bisa mencakup banyak dari hukum-hukum syar'i wa tuzan bil a'mal zahirah dan amalan-amalan yang zahir ditimbang dengannya ingat-ingat timbangan dua barometer dua barometer dua ukuran dua timbangan timbangan amalan zahir ini hadisnya siapa ini hadisnya siapa Aisyah ummul mukminin ummi Abdullah paham ya dengan riwayat Nah, barakallahu fiikum. e, eh, riwayat apa? Muslim. Kan itu. Kalau riwayat muttafaqun alaih man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kita lihat lagi. Adapun untuk timbangan amalan yang batin yang mana? Inilah kita lihat. hadza qala ahlul ilm inna qalahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Oleh karena ini ahlul ilm mengatakan sesungguhnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innamal a'malu niyat, hada mizanul a'mal batinah. Faedahnya ini. Eh? Faedahnya sini faedahnya. Eh, na'am. Perhatikan baik-baik ya, faedahnya sini kata beliau, sesungguhnya ucapan Rasulullah SAW innamal a'malu niyat, kata beliau hada mizanul a'mal batinah. Ini timbangan amalan-amalan yang batin. Mahum, Abdullah? Mahfum antum? Ini timbangan amalan yang batin. Itu a'mal qulub, amalan-amalan hati. Naam. Wa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan ucapan Rasulullah SAW barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak mizanun lil a'mali dhahirah timbangan untuk amalan yang dhahirah yang nampak wa bihadza yatimud din kulluhu maka dengan ini sempurnalah agama seluruhnya wa yatahaqqaq asy-syartan al-asasiyan dan terwujudkan, terrealisasikan, paham ya? Dua syarat yang inti yang pondasi wahuma al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ikhlas karena Allah dan mencontoh Naam barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam dikenal dengan apa? Asyartan al-asasiyan liqabul ibadah. Dua syarat yang asasi yang inti diterimanya suatu ibadah karena suatu ibadah tidak akan diterima kecuali apa? kecuali harus diiringi dengan al-ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas dan mutaba'ah na'am. Karena kalau orang beramal tanpa didasari dengan ikhlas dan mutaba'ah berarti dia beramal tanpa ilmu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, ilmu tersebut Nah barakallahu fikum tentunya tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkannya dan amalannya tertolak pantunnya antum. Antum pantunnya, ah Husain. Beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak. <coughs> Ayo ahsan wa kullu man bi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardunatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak tidak diterima. Nasallahu alaihi wasallam. alhamdulillahirabbil alamin.